Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Naam. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah. Halaman yang sama yang kita panah bawah ini diperhatikan halaman yang ke 100 74. 174. Kalau yang cetakan Mesir dilihat sendiri itu ya. Setelah menyebutkan tentang apa? Fitnah Dajjal, kemudian ya'jud dan ma'jud kemudian berikutnya kata beliau qala al-Imam matan bagian atasnya, Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah wa khurujud dabbah wa tulu'us syamsi min maghribiha Dua poin ini kita bahas insya Allah ya. Nah perhatikan dua poin ini. Termasuk tanda tanda hari kiamat yang kubro yang besar. Keluarnya dabah. Keluarnya binatang melata. Dari mana? Dari bumi. Di mana? Kapan? Kemudian bagaimana keluarnya? Wallahu a'lam. Bentuknya kayak apa? Wallahu a'lam. Gak boleh antum e, merekayasa atau menggambarkan atau membentukkan bentuk seperti ini karena gak ada dalilnya. Bisa dipahami ya? yang jelas binatang melata keluar dari bumi di akhir zaman nanti. Perhatikan ya, keluar dari bumi di akhir zaman nanti. Naam. Kita lihat sini. Qala yang kedua, dan terbitnya matahari dari arah barat. Biasanya matahari terbit dari arah mana biasanya? Sekarang normalnya. Timur. Nah, nanti di akhir zaman terbit dari arah barat tanda tanda hari kiamat kubro. Kita lihat syarahnya Qala asy-syarihu asbahullah. Asy-Syaikh Shalal Fauzan, ad-dabatul lati takhruj minal ard. Binatang melata yang keluar dari bumi, qala ta'ala Allah Ta'ala mengatakan, akhrajna lahum dabatan minal ard. Kemudian kami keluarkan di hadapan mereka binatang melata dari muka bumi Keluarkan. Allah a'lam bisifatnya penting ini, jangan sampai eh, menggambarkan dengan gambaran sendiri Allah a'lam. Hanya Allah Taala yang tahu tentang sifatnya. Bentuknya kayak apa, besarnya seberapa, warnanya kayak apa, itu yang tahu hanya Allah Taala. Wa warada fiha ahadits wa akhbar. Telah datang mengenai dabah binatang melata yang keluar di bumi tersebut hadis-hadis dan khabar-khabar. Lakin Allah a'lam biha. Akan tapi Allah Taala yang lebih tahu tentangnya. Perhatikan ya. Allah Taala lebih tahu tentangnya, mana bentuknya kayak apa, warnanya kayak apa, di mana keluarnya. Yang jelas keluar dari bumi. Taman cuman di mana tempatnya Allah alam. Wahya dabatun takhruju minal ard, yaitu binatang melata yang keluar dari bumi. Kama qala Allah azza Jal, sebagaimana perkataan Allah Taala. Amma kaifiyatu khurujiha di garis ini. Adapun bagaimana cara keluarnya, keluarnya langsung keluar gitu atau bagaimana? Wamin min aina takhruj dan dari mana keluarnya? Naam, wa maudhi'u khurujiha dan tempat keluarnya dari mana? Fallahu a'lamu dzalik. Maka Allah taala yang lebih tahu. Ini kesimpulannya ya. Antum enggak boleh mereka yasa kemudian menggambarkan atau ngambil kisah Israiliyat. Dipahami ya? Karena ada kisah Israiliyat itu menggambarkan bentuknya panjang, kemudian memiliki paring yang sangat besar, kemudian nam barakallahu fik nam eh, lehernya panjang, Oh, akhirnya apa? Bikin kisah cerita disimpulkan Israilnya tadi apa? Dinosaurus. Allah musta'an. Itu semuanya nggak ada nggak ada apa? Sisi benarnya nggak ada. Hati-hati ya, karena kadang-kala orang seperti itu dikait-kaitkan, digambar-gambarkan karena dia mungkin ahli sejarah itu, ya, tapi sejarahnya nggak nggak didasari dengan ilmu, akhirnya dikait-kaitkan ujung-ujungnya apa? Tadi Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman. Allah musta'an. Karena apa? Karena dekat dengan Sulaiman. Dikait-kaitkan itu. Kalau antum baca sebagian artikel orang-orang yang enggak jelas seperti itu. Allah musta'an. Ini disebutkan di sini, dabah ini yang keluar akhir zaman nanti ini enggak tahu bentuknya kayak apa, dari mana dia keluar, masih tempat keluarnya dari mana, sifatnya kayak apa, itu enggak ada yang tahu. Kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Yang wajib bagi kita apa? Meyakini. Dah itu aja. Mahum? Nah, seperti apa contohnya yang kita lewati? Kisah Ya'jud Ma'jud disebutkan surah Israiliyat, Ya'jud Ma'jud itu bentuknya ngeri. Wah, hidungnya panjang, telinganya panjang, itu semuanya tidak sahih. Paham ya? Tidak sahih. Nah, yang jelas kita cukup meyakininya. Yang berikutnya, qala asyarihu atabahullah asyamsu tatlu' minal masyrik Matahari terbit dari masyrik. Mana masyrik itu? Hmm? Barat. Nah, apa timur? Timur. Sekarang ini wataghibu bil maghrib dan terbenam di maghrib di barat. Hadi sunnatullahi al-kauniyah fi syams. Inilah ketetapan Allah taala yang kaitannya dengan matahari. Annaha tadur haulal ardi syarqan wa gharban daima. Perhatikan itu ya, bahwasannya matahari senantiasa berputar mengelilingi bumi, bukan bumi yang berkeliling. Karena ada pendapat mengatakan bumi yang mengelilingi matahari itu nggak benar. Yang benar adalah matahari berputar, peredarannya itu mengelilingi bumi. Syarqan wa gharban, barat dan timur. Atau timur dan barat. Daiman terus. Begitu terbit dari timur, ya kan? Terbenamnya di barat. Tapi nanti di akhir zaman terbitnya dari mana? Barat. Terbenamnya di timur. Nah, saat itu sudah nggak terima lagi tobat seorang hamba. Ditutup sudah pintu tobat situ. Eh, mana dalilnya Abdurrahman? Ewa? Eh, Naam, ahsan tabarakallahu fiik. La tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ut taubah, wa la tanqati'ut taubah hatta tatlu'asy syams maghribiha. Hijrah itu tidak pernah terputus Sampai kapan? Sampai terputusnya pintu taubat. Dalam artian sudah tutup pintu taubat. Dan pintu taubat tidak akan tertutup sampai matahari terbit dari arah barat. Itu kondisikan ya faedahnya. Wabistimrarin dan terus menerus terbit dari timur terbenam di barat itu terus menerus. La kamanya kulul malahidah. Tidak seperti orang-orang yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak punya agama, ateis. Perhatikan ini. Anal ardo hiyallati tadur syams lihat yang mereka al-malahidah ini, orang-orang ateis, orang yang tidak punya agama dan bahkan tidak punya keyakinan, nggak nggak meyakini adanya Allah, lihat. nah, tidak seperti yang diucapkan oleh orang-orang ateis bahwasanya bumi itulah yang memutari matahari. Jadi bumi yang berputar. Eh, matahari yang dikelilingi oleh bumi. Terbalik ya. Wa anas syamsa tsabitatun dan bahwasanya matahari tetap. Matahari enggak berputar tetap gitu. Paham ya? Tapi bumi yang mengelilinginya. Nah, bumi yang mengelilinginya. Kita lihat ini. fahada min intikasil fitr wal uqul. Fitr wal uqul, fitr jamak fitrah ya fitr. Fahada na'am min intikasil fitr wal uqul. Ini termasuk apa? Keterbalikan fitrah dan akal. Akalnya terbalik. Fitrahnya terbalik. Paham ya? Yang mengatakan apa tadi? Matahari yang berputar atau bumi yang berputar, Mas? Yang benar. Bumi berputar mengelilingi matahari atau matahari berputar mengelilingi bumi? Yang benar, bukan yang terbalik akalnya ya. Yang berputar yang mana? Matahari berputar berputar mengelilingi bumi atau bumi berputar mengelilingi matahari? Matahari berputar. Kita lihat ini. Balil aks bahkan sebaliknya yang benar al ardu hiya bumi yang tetap kokoh. Wasamsu dan matahari wal aflat dan juga na barakallahu fiik bintang-bintang eh, na barakallahu fiik atau istilahnya apa? enam eh, yang semisal matahari itu yang berjalan mengelilingi bumi. enam ya dalam arti berputar sesuai peredaran perputarannya. Itu yang benar dari matahari yang berputar, bukan bumi yang berputar. Pembahasan seputar bumi bulat atau hamparan panjang lebar. Paham ya? Jadi enggak usah dibahas. Kesimpulannya akan sebutkan yang dikuatkan saja ya. Syekhul Islam Nah barakallahu atau juga pendapat yang lain tapi yang sesuai dengan daerah Al-Qur'an itu bentuknya hamparan. Paham ya? Nah, itu yang dikuatkan sebagian ulama ada yang katakan bulat karena nampak karena bulatannya itu sangat besar sehingga nampaknya hamparan. Ujungnya kembali ke hamparan ujung-ujungnya. Paham ya? Jadi antum lihat sendiri aja khilafnya di artikel-artikel yang ada. Paham ya kesimpulannya yang jelas bumi ada Nah, barakallahu fi dan yang berputar mengelilingi bumi itu matahari, bukan bumi yang berputar mengelilingi matahari. tambah sedikit lagi perhatikan kama akhbar Allah azza wa jalla kama akhbar Rasul alaihi wasallam sebagaimana yang Allah telah kabarkan dan sebagaimana yang Rasulullah kabarkan. Wa kama huwal musyahad al mahsus dan sebagaimana yang disaksikan yang bisa dicerna oleh pantai indra Wa fahiya tatlu minal masyriq wa taghifil maghrib yaitu terbit dari arah mana? Timur dan terbenam di barat. Karena kala Ibrahim salatu wassalam li Namrud. Kaum Namrud waktu itu Ibrahim mengatakan kepada kaum Namrud, "Fa innallaha ya'ti bisyams minal masyriq, fa'ti biha minal maghrib." Tantang dia tantangannya ini. Sesungguhnya Allah taala itu mendatangkan matahari dari masyriq, terbit dari masyriq, dari timur. Datangkan kamu sekarang. Eh, matahari dari barat, bisa enggak? Lama da'a ini kapan tatkala Namrud mengaku-ngaku annahu yuhyi wa yumit. Paham ya? Nah, bahwasanya dia bisa menghidupkan bisa mematikan. Wa annahu rabb dan bahwasanya dialah Rabb. Qala lahu kemudian Ibrahim alaihissalam berkata pada dia, "Nam hadil mu'jizah al-'azimah." Dengan mukjizat yang sangat agung ini perhatikan, allati bahatathu, bahatathu. Mukjizat yang agung ini yang bisa membungkam mulutnya. Mulut siapa? Namrud tadi itu Innallaha ya'ti bisyams minal masyriq. Sesungguhnya Allah Ta'ala mendatangkan matahari dari timur terbit. In kunta kama taz'um. Jika kamu sebagaimana yang kamu anggap, kamu aku-aku tadi mengaku-ngaku Rabb, anak Rabbun, bahwasanya kamu adalah Rabb, i'ti biha minal maghrib. Sekarang datangkan matahari dari barat sudah. Kalau ngaku-ngaku Rabb. Kalau ngaku-ngaku Rabb dan Rabb beneran mampu, tapi ini cuma ngaku-ngaku saja. Malah ditantang di sini. Perhatikan. Nam iqis Ma'aradahullah azza wa Baliklah sekarang apa yang Allah inginkan. Allah telah ingin terbit dari mana tadi? Timur, terbenam di barat. Sekarang coba kamu bikin terbit dari barat. Ditantang gitu. Nah, fabuhital lebih kafar. Kemudian orang-orang yang tidak menerima atau tidak kufur tadi itu, orang kafir tadi itu terdiam, terbungkam mulutnya. Li'annahu la yastati' hadza karena nggak akan mampu. Mendatangkan dari barat nggak akan mampu walayak ala hada ila Rob dan tidak ada yang mampu untuk mendatangkan matahari dari barat kecuali Rob itu Allah taala fa sunnatullahi fit syams annaha ta'ti min amal al masyriq wa taghrib fil maghrib dan termasuk ketetapan sunnatullah jalla wa ala bahwasanya matahari itu datang dari timur dan terbenam di barat yakni taduru alal ard yaitu berputar na barakallahu fi memutari bumi wa idza kanat fi janibin fi janibin fi janibin adu'athu wa sara naharan. Kalau seandainya dia berada di suatu sisi yang, yang akhirnya mengeluarkan apa? Mengeluarkan cahaya sara naharan jadilah siang. Paham ya? Jadilah siang. Jadi paham ya? Dan perbedaan seperti ini bukan berarti Allah Taala enggak mampu, jelas mampu. Negara Saudi dengan Indonesia itu perbedaannya 4 jam kurang lebihnya. Paham ya? Jadi kita 4 jam itu lebih duluan. Sekarang kalau jam 8, nah mereka sebelum jam 8 itu 4 jam. Padahal tadi berapa jumlahnya? Satu. Coba lihat itu. Kalau manusia nggak mampu bikin seperti itu. Tapi Allah Ta'ala, Masya Allah. Nah, kita lihat sini. Barakallahu fiqh. Wa idha ghabat an Kemudian ketika yang ada cahaya tadi itu, yang ada sinar tadi itu, terbenam, sara lailan, menjadilah malam. Ila antadura marratan tsaniyah sampai berputar untuk yang kedua kalinya. Wa katanya yata'aqabul lail wan nahar binaan ala dauran syams alal ard. Penting ini. Dan demikianlah nyata lail wan nahar, silih berganti siang dan malam. Pernah nggak tabrakan? Enggak pernah. Begitu datang siang hilang malam, datang malam hilang siang, silih berganti. Paham ya? Dibangun di atas perputaran matahari yang mengelilingi bumi tadi itu. Qudratullah ya azza wajalla kemampuan Allah taala. Fa idza talla nizam hadzal kaun, penting ini apabila telah hilang eh, aturan susunan alam semesta ini sudah mulai berubah, terbit dari arah barat, terbenam arah timur, dekat dengan apa? Hari kiamat sudah. Kita lihat sini. Nah, wa aradallahu kharaba hadid dunya dan Allah telah inginkan hancurnya dunia ini in, akasa sayr syams terbaliklah perjalanan matahari tersebut fasarat takhrut minal maghrib kemudian menjadilah matahari terbit dari arah barat wa idza tala'at minal maghrib kemudian ketika sudah terbit dari arah barat fahada dalilun ala qurbi qiyamis sa'ah ini dalil menunjukkan apa dekatnya hari kiamat wa ala kharabi hadzal nizam al-kauni dan juga apa hancurnya susunan yang ada kaitannya dengan alam semesta ini hancur susunannya sudah Nah, terjadi apa? Wa yang sa'ah, tegak hari kiamat, wa intihaid dunya, habis, sirna, hilang dunia, wa hulul darul akhirah dan berpindah kepada negeri akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata